خير الهدي كتاب الله وخير الهدي نبي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم اما بعد الحمد لله وشكر الله جل وعلا على ما من علينا من نعم كثيره عظيمه التي لا تحصى كما قال الله جل وعلا Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa kita memanjatkan puji-pujian tersebut dan juga syukur kita kepadanya Jalla wa'ala yang telah melimpahkan dan mengatakan kepada kita berbagai nikmat-nikmatnya yang tidak terhitung sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman Wa in ni'mat Allah la tuhsuha. Jika kalian tidak menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka kalian pasti tidak mampu menghitungnya. Oleh karena itu alhamdulillah pada subuh yang berbahagia ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kita kembali dapat berkumpul dan menegakkan kewajiban kita yang diperlukan Allah Jalla wa'ala yaitu sholat subuh secara berjamaah dan saya ingatkan salah satu keutamaan sholat subuh berjamaah di dalam hadis Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam yang setelah sholat subuh berjamaah lalu kemudian dia duduk berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala atau membahas tentang akhiratnya sampai terbitnya matahari lalu dia menegakkan sholat dua rakaat maka baginya keutamaan al-haji wal umrah tamatan tamatan tamatan baginya keutamaan seperti orang yang berhaji dan berumrah pahalanya sempurna sempurna sempurna tiga kali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengulanginya sehingga para ulama mengatakan bahwa pahalanya sama tetapi bedanya haji umrah haji adalah merupakan rukun Islam Adapun sholat dua rakaat merupakan sunnah yang disunahkan oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam sabda beliau. Ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada subuh yang berbahagia ini salah satu doa yang ditentukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kita mengucapkan di setiap kita memasuki waktu subuh. Demikian pula di waktu sore atau malam, di waktu petang. Kita mengucapkan ketika waktu subuh asbahtu ala fitratil Islam wa ala kalimat ikhlas wa ala dini nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala millati nabi Ibrahim hanifan muslima wa ma al Ya, ya Allah aku telah masuk di waktu subuh dalam keadaan di atas fitrah Islam, di atas kesucian Islam. Ya, dan mana Islam yang telah kita jelaskan di atas kesucian fitrah tauhid yang Allah ciptakan kita dengannya. Yang Nabi SAW mengatakan, Bila Bani Adam al fitrah. Dilahirkan Bani Adam itu di atas fitrah. Yang di atas fitur Islam tauhid. Wa ala kalimat ikhlas dan di atas kalimat ikhlas yaitu kalimat la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa ala dini nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan di atas agama nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang di atas dinul Islam yang dibawa oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam dengan syariat ya dari Allah Subhanahu wa taala dan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dan sunnah-sunnah nya nabi kita sallallahu alaihi wasallam maka kita bersyukur kepada Allah kita di pagi hari masih dalam keadaan di atas fitrah Islam di atas kalimat ikhlas di atas agama nabi kita sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina ibrahim hanifan muslima wa matala kana minal di atas ya keyakinan milah Nabi kita Ibrahim alaihi salatu salat yang beliau itu hanifan muslimah yang memiliki akidah keimanan yang lurus yang tidak bengkok tidak mengarah kepada syirik muslimah hanifah muslimah wa makana minal musyrikin dan tidak ada beliau tergolong dari golongan musyrikin jadi alhamdulillah ya ini kita ucapkan di setiap kita masuk waktu subuh dan kita terus berupaya untuk berkomitmen di atasnya yaitu dengan amalan-amalan soleh. Maka pada subuh yang berbahagia ini saya ingin membacakan salah satu hadis Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyeru kita untuk selalu komitmen di atas amalan-amalan soleh sampai kita akan berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kata beliau alaihi salatu wassalam, "Bayu bil amal fi danan." Tapi ta'illai, tapi mudlim. Yusfi rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'ardi min dunia kata Nabi SAW bersegeralah kalian wahai umat Islam menegakkan amalan-amalan soleh sebelum datang fitnah-fitnah yang ibaratnya seperti potongan-potongan malam yang yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafiran yang terkadang seseorang di pagi harinya dia masih beriman masih di atas Islam tetapi di sore harinya dia berubah menjadi kafir sebaliknya pula di sore hari dia masih beriman di subuh harinya, di pagi harinya dia sudah berubah menjadi kafir di antara sebabnya kata beliau ya bi'u dinahu bi'aradin minad dunia karena dia menjual agamanya dengan secuil dari nilai dunia ini. Barakallahu maka sebelum fitnah-fitnah itu menimpa kita atau menjerumuskan kita naudzubillah maka di antara solusinya di antara bekal-bekal dan tameng yang kita persiapkan pada diri diri kita semua adalah menegakkan amalan-amalan soleh. Kita berupaya untuk amalan-amalan soleh dan kita tidak meremehkan amalan soleh walaupun sekecil apapun. Jika itu adalah amalan soleh maka Allah Subhanahu Wa Taala melihat dan mengetahui tekad kita jika tidak betul-betul bersemangat mengamalkannya, maka dia akan menjadi tanggung, menjadi perisai bagi kita dalam menghadapi berbagai fitnah-fitnah kehidupan dunia ini. Barakallahu fikum. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadis beliau mengatakan wattaqun nar walau bisyikki tamr." Takutlah kalian kepada api neraka Allah, kepada siksaan Allah Walaupun engkau harus beramal soleh dengan bersedekah sepotong biji kurma. Bersedekah dengan sepotong biji kurma ini nilai yang sangat sedikit barakallahu fikum. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakannya itu bisa menjadi sebab menghalangi kita dari api neraka. Menjadi sebab menghalangi kita dari sisa api neraka Allah. Oleh karena itu jangan kita meremehkan amalan-amalan kebaikan. Amalan-amalan soleh sekecil apapun, jika itu ikhlas karena Allah kita menegakkannya, karena rasa takut kita kepada Allah dari siksaannya dan harapan kita terhadap Allah akan surga dan perjumpaan dengannya, maka itu akan bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan, "Badiru bil amal, segera kalian beramal, jangan ditunda." Apa yang kita lihat itu amalan soleh, kita tegakkan. Karena nanti datang fitnah menimpa kita dengan berbagai jenis-jenisnya, maka itu akan menghalangi kita. Nah, oleh karena itu Nabi SAW mengibaratkan seperti potongan-potongan malam, gelap. Dan fitnah ini banyak jenisnya. Yang Para ulama membagi dua. Ada fitnah yang berupa syahwat, ada fitnah yang berupa syubhat. Fitnah yang berupa syahwat yaitu hawa nafsu, maksiat, dosa. Baik itu dosa besar atau dosa kecil. Adapun fitnah syubhat adalah pengkaburan dalam agama. Pengkaburan tabis. Syaitan mengkaburkan keyakinan kita. kesirikan kita yakini itu tauhid, atau sebaliknya sunnah kita yakini itu bid'ah. Bid'ah kita yakini sunnah. Kebenaran kita yakini, kita lihat sebagai kebatilan. Kebatilan kita lihat sebagai kebenaran. Ini namanya subhan. Dan ini senjata syaitan yang paling ampuh. Yang lebih berbahaya daripada fitnah syahwat. Kalau fitnah syahwat disebutkan dalam hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala ketika duduk-duduk bersama para sahabat ditanya Umar bertanya kepada sahabat, pernahkah siapa yang mengetahui di antara kalian? Ya, suatu hadis tentang fitnah yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian sahabat mengatakan, ya fitnah tentang istri, anak-anak dalam ayat Al-Quran, fitnah harta, ya itu semua fitnah. Tapi fitnah yang terkait dengan syahwat. Ya, yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran Inna min azwajikum wa auladikum fitnah. Ya sesungguhnya istri, anak-anak kalian itu fitnah. Inna min amwalikum harta-harta kalian itu fitnah. Fitnah terkait dengan apa? Syahwat. Nah, kata Umar bukan itu. Kalau itu takburuha as-salatu wa zakatu ya wasiyah dan seterusnya kalau fitnah itu insya Allah tergugurkan dengan amalan-amalan soleh berupa sholat, zakat, puasa dan seterusnya. Ya, dari amalan-amalan yang kita lakukan, amalan-amalan soleh. Barakallahu fikum. Itu bisa gugur ya menggugurkan dosa-dosa syahwat, fitnah syahwat yang menimpa kita. Ya, makanya ini penting sekali kita bertekad dan menguatkan tekad tersebut, menegakkan amalan-amalan soleh sekecil apapun sampai yang terbesarnya. Ya, agar bisa menjadi kapar, menjadi penghapus dosa-dosa syahwat yang kita lakukan. Tetapi ada fitnah yang sangat berbahaya. Yang kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan fitnah itu yamuju kamaujil bahar. Ya. Dia itu menggulung manusia sebagaimana ombak di lautan ombak yang dahsyat yang besar. Ya, bagaimana ombak ketika kita di tengah lautan kita akan digulung dan tidak mampu berdaya. Kita akan binasa barakallahu fikum. Itulah ibaratnya fitnah tersebut dan yang diinginkan dimaksudkan di sini adalah fitnah syubhat. Ya. Adanya pengkaburan dalam agama seseorang. Maka barakallahu fikum wajibnya kita mengenal Islam dengan benar. Ya. Yaitu berdasarkan Al-Qur'an dan hadis dengan pemahaman para salafus saleh pendahulu-pendahulu yang soleh dan kalangan sahabat Rasulullah, para tabi'in dan tabi tabi'in yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis beliau khairun nas qarni thumma alladziina yalunahum thumma alladziina yalunahum sebaik-baik manusia di adalah di zamanku beliau dan para sahabatnya kemudian setelahnya yaitu para tabi'in kemudian setelahnya lagi ada para tabi tabi'in Inilah manusia terbaik yang wajib kita mencontoh keislaman mereka. Bagaimana mereka berislam? Bagaimana mereka berakidah? Bagaimana mereka berakhlak? Bagaimana mereka beramal amalan soleh dan seterusnya. Kita berupaya mencontoh mereka sehingga benar-benar ketika kita menegakkan beramal dengan amalan-amalan soleh itu diterima di sisi Allah. Ya, memenuhi syarat ikhlas mengikuti sunnah Nabi dan mengikuti cara dan pemahaman para salafus soleh para pendahulu-pendahulu yang soleh yang Allah Ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran untuk kita mengikuti jalan-jalan mereka jalannya siapa? para salafus soleh dalam surat Nisa misalnya Allah Ta'ala berfirman wa يُشَاكِكُ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ ba'di ma tabayyana wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at Siapa yang menentang Rasul tidak mau mengikuti petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita salam Wasallam, dan tidak mau mengikuti jalannya orang-orang yang beriman yang bersama dengan beliau, para sahabat. Jadi Allah merekomendasi para sahabat Rasulullah sebagai orang-orang yang beriman, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin. Ya, dia tidak mau mengikuti Rasul, tidak mau juga mengikuti jalannya orang-orang yang beriman yang bersama Nabi. Di waktu itu adalah para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka resikonya, akibatnya, nuan di mata Allah. Kami akan palingkan dia ke arah mana dia ingin berpaling. Kami akan sesatkan dia, jauhkan dia dari kebenaran sejauh mana dia inginkan. Barakallahu fikum. Tetapi Ujungnya adalah wanuslihi jahannam. Kami akan masukkan dia ke dalam neraka jahannam sejelek-jelek tempat tempat Dan ayat-ayat yang banyak sekali ya, yang mewajibkan kita beramal dengan amalan soleh, menegakkan Islam sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah dan pemahaman cara dan pemahaman para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga benar-benar kita akan terjaga yang menjadi tameng bagi kita ketika betul-betul kita menegakkan amalan soleh itu di atas prinsip-prinsip yang telah kita sebutkan. Nah, badiru bil amal fitnah kita ini kita ini kita ini lahir mudah. fitnah-fitnah akan muncul baratnya seperti potongan-potongan malam. ada yang difitnah dengan hartanya ya dengan anak dan istrinya, ada yang difitnah dengan dari sisi akhlaknya, ya, ada yang berbagai macam jenis fitnah dan yang paling dahsyat adalah fitnah syubhat. Barakallahu fikum. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan bahwa terkadang ada seseorang yang di pagi harinya dia beriman, di sore harinya dia berubah menjadi kufur. Dan sebaliknya, di sore hari dia beriman, di pagi harinya dia berubah menjadi kufur. Naudzubillah. Kita berlindung kepada Allah yang menunjukkan tidak ada jaminan bagi kita semua. Maka kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau memperbanyak doa ini. Ya, apalagi dalam sujud sebaiknya kita memperbanyak doa ini Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'at. Ini doa yang paling baik kata para ulama. Kita baca di dalam sujud kita yang Nabi SAW mengatakan, "Wa amma fis sujud fa'aksiru du'a." Adapun dalam sujud perbanyaklah doa. Fa innahu aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid. Karena posisi hamba paling dekat dengan Allah yaitu dalam keadaan sujud. Perbanyak doa. Maka di antara doa yang sangat baik untuk kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala doa tersebut ya muqallibal qulub wahai engkau ya Allah yang membolak-balikkan hati ya balikkanlah hatiku di atas agama ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dini kokohkan dan tetapkan hatiku di atas agamamu ya Allah wahai engkau ya Allah yang membolak-balikkan hati balikkanlah hatiku selalu di atas ketaatan terhadapmu. Ya. Barakallahu fikum. Kita mohon kepada Allah semoga kita istiqomah di atas Islam dan di atas sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam sampai kita meninggal. Ya. Sehingga Imam Ahmad rahimahullah dalam berdoa beliau menuntunkan kepada orang yang bertanya kepada beliau, maka beliau mengatakan, Allahumma amitna alal Islam wa sunnah. Ya Allah matikanlah kami di atas Islam dan di atas sunnah. Ya ditambah dan di atas sunnah. Mengapa? Karena banyak orang semua mengatakan Islam, tapi Islamnya tidak sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak mengikuti petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makanya Imam Ahmad menuntunkan itu berdoa. Tidak cukup dengan Allahumma amitna ala Islam, tapi ditambahkan wa ala sunnah. Ya Allah, matikanlah kami di atas Islam dan di atas sunnah. Ya. Maka sesuai dengan doa yang kita sebutkan tadi. Di setiap kita masuk di waktu pagi. Demikian pula di waktu sore. Amsaitu ala fitratil Islam, asbahtu ala fitratil Islam, wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Nah, jadi kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala ya dari orang-orang yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu Alaihi Wasallam. Di pagi hari dia beriman, di sore hari dia kufur, dan sebaliknya. Dan itu tidak menjamin. Ya, maka terus kita berdoa kepada Allah dan berusaha menegakkan amalan-amalan soleh berdasarkan ilmu Al-Quran ya dan ilmu sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan pemahaman para salafus soleh dari kalangan para sahabat tadi dan tadi tadi. Demikian pula Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya di akhir hadis mencontohkan sebab-sebab diantaranya adalah orang-orang yang menjual agamanya dengan secuil dari nilai dunia ini. Nah, banyak kita dapati orang-orang menjual prinsip agamanya. Ya, ada yang menjual agamanya dengan ya beras atau indomie, ya atau dengan jabatan kedudukan atau dengan wanita, ya. Lalu dia keluar dari Islam. Dan ini kita saksikan dalam kehidupan kita. Barakallahu fikum. Orang-orang yang murtad, menjual agamanya. Karena sebab perempuan, karena sebab harta benda, karena sebab jabatan, dan seterusnya. Ya. Kita berlindung kepada Allah dari yang demikian barakallahu fikum sehingga kita menghadap kepada Allah dalam keadaan benar-benar di atas Islam yang benar, yang jernih. Di atas sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Barakallahu fikum. Ya, karena dalam ayat yang kita sebutkan tadi itu mendapatkan ancaman. Orang-orang yang berislam tidak mau mengikuti petunjuk Nabi dan tidak mau mengikuti petunjuk para sahabatnya, ancamannya neraka. Ancamannya neraka. Ya, Nuslihi jahannam wa sa'at masir. Nuwallihi kama tawalla. Kami akan jauhkan dia, palingkan dia dari arah yang dia inginkan. Dan kami akan masukkan dia ke dalam neraka jahannam. Ini menunjukkan wajibnya kita berislam dengan mengikuti sunnah Nabi dan sunnah para sahabatnya. Ya, dalam ayat yang lain Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in فإنهم في شقاق فسيكفيكهم Allah wa huwa samiul Jika kalian mau berislam beriman dengan cara imannya Rasulullah dan para sahabatnya. Ya, fa'in aman bimithli ma'amantum. Jika mereka itu mau kata Allah berislam, beriman seperti imannya kalian. Siapa yang diajak bicara oleh Allah dalam ayat ini? Rasulullah dan para sahabatnya yang hidup di zaman tersebut yang diajak bicara oleh Allah jika mereka mau beriman sebagaimana imannya kalian yakni Rasulullah dan para sahabatnya faqad tahu, maka sungguh mereka mendapat hidayah petunjuk ya hidayah dari Allah mereka dapatkan dunia wal akhirat tapi jika mereka tidak mau kata Allah tidak mau berislam dan beriman sebagaimana Islam dan imannya Rasulullah dan para sahabatnya. innahum fi syiqaq. Maka mereka dalam perseteruan, dalam perpecahan, dalam pertikaian. Ya. Waliyadzubillah. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberi balas atas. Jadi banyak ayat-ayat ya yang Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman. Orang-orang yang tidak mau beramal soleh beribadah mengikuti tuntunannya Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Hati-hati. Dalam ayat yang lain Allah katakan, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahu fitnah atau yusibahu adzabun alim." Hati-hati orang-orang yang tidak mau ya mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau menyelisihi tuntunan beliau Hati-hati kalau ditimpa dengan fitnah atau azab yang pedih. Bayangkan fitnah di sini Imam Ahmad ditanya. Imam Ahmad rahimahullah, guru Imam Bukhari dan Imam Muslim. Beliau ditanya tentang ayat ini, apakah yang dimaksud dengan fitnah? Beliau mengatakan fitnah adalah syirik, kesyirikan. Subhanallah. Jadi menyelisih tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bisa mengantarkan pada kesyirikan. Sebagaimana dalam ayat ini. Bayangkan, jadi jangan kita remehkan. Ya, Islam ini prinsip dasarnya adalah Al-Quran, Sunnah. Tidak bisa dipisahkan. Ya, tidak boleh orang mengatakan cukup saja Al-Quran. Ya, tidak sah Islamnya. Tapi harus dengan sunnah. Makanya syahadat ada dua. Ya la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Kalau ada orang kafir mau masuk Islam, mengucapkan la ilaha illallah saja, tidak mau yang keduanya, tidak sah Islamnya. Ya. Makanya ayat-ayat dalam Al-Quran itu sangat ya keras menganjurkan pada kita untuk mengikuti sunnah Nabi dan ancaman yang dahsyat bagi orang yang menyelisih sunnahnya Nabi. Bayangkan, diancam dengan neraka jahanam, diancam dengan fitnah kata Imam Muhammad kesyirikan atau azab yang pedih. Ya. Dan inilah sebabnya di antara uh, fitnah-fitnah yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Karena mereka tidak mau mengikuti sunnah Nabi SAW atau tidak mau berupaya. Mereka kadang merasa mengikuti sunnah Nabi, tapi ternyata ya tidak demikian adanya. Ya, barakallahu Maka Islam yang benar adalah yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW berdasarkan cara dan pemahaman para salaful ummah sehingga mereka disebut dengan salaf, salafus soleh, pendahulu-pendahulu yang soleh. Ketika kita mengatakan menyandarkan diri kepada mereka, maka kita menamakan dengan ya salafi atau salafiyah, dakwah salafiyah, dakwah ahlu sunnati wal jamaah, ya berdasarkan hadis-hadis yang ada al-firqatun najiyah atau taifah al-mansurah itu penamaan-penamaan yang disebut di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan ya pemahaman para sahabat-sahabat beliau alaihi salatu wassalam wallahu taala a'lamu bis-shawab lebih kurangnya saya mau diluangkan saya cukupkan mudah-mudahan apa yang bermanfaat dapat kita mengamalkannya dan diberi balasan yang setimpal oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang salah adalah semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuninya dan itu datangnya dari pribadi saya.